ini telah menyampaikan surah Al-Ahzab ayat 18 hingga ayat 50. Insya Allah untuk besok adalah surah Al-Ahzab diawali dari ayat 51 hingga ayat ke-73. Kemudian diteruskan dengan surah Sabah ayat 1 sampai ayat ke-8. Untuk besok surah Al-Ahzab ya diawali dari ayat 51 hingga ayat ke-73. Kemudian diteruskan dengan surat Saba ayat 1 sampai ayat ke-8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pecinta Radio Mas Jakarta, syukur Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama kembali dalam taklim tadarus bimbingan membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran. Alhamdulillah pun hujan dari malam begitu deras hujan menyadarkan kita kembali untuk menunaikan kewajiban sholat subuh. Setelah kita menunaikan sholat subuh, ada kewajiban kita untuk mencari ilmu ya. Baik, sebelum kita mulai bertadarus, ada doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah maftah alaina hikmataka wa sur alaina min hazaimi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha Bi nuri syamsika abadan abada Bi rahmatika ya rahmar rahimin Allah marhamni bil Qur'an Waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah Allahumma zakirna minhu nasina Wa alimna minhu ma jahilna Warzuqna tilawatahu ana al-lail wa ana an-nahar Waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin Ya alam al الغيوب فلا يفوته شيء من علمه ولا ya'uduhu. تقبل minna منا ومنكم taqabbal ya karim. Baik pendengar dan pecinta Radio KMR Jakarta Sebelum kami memberikan kesempatan untuk ibu dan bapak mencoba Kita teruskan kembali surat Al-Qari'ah Dilihat terjemah perkatanya juz ke-30 Juz ke jilid ke ini jilid ke-30 ya, jilid ke-11 kalau salah ini. Halaman 165 ya. Ini Ibu Ani, Ibu Jubeda, ini Ibu yang sudah memiliki jilid amal. terjemah perkata inayah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kalfara kalfarashil shim kalfarashil mabthus wa takunul jibalu kal tuh matobi'i nggak jadi panjang karena ketemu alif lam alif lam komaria wa takunul jibalu kal ihnil manfush فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية ini Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang Al-Qari'ah. Hari kiamat. Mal Qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Ini pertanyaan yang tidak perlu jawabannya. Dijawab oleh Allah sendiri. Wa ma adraka mal Qari'ah. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Wa ma wa dan ma apa? Adraka. Kamu tahu ma apa al-Qari'ah hari kiamat? Yaum hari, yauma yakunun nas, hari adalah manusia. Kal faroshil Seperti anai-anai berterbangan. Anai itu laron ya. Laron kalau ada lampu kan dia nggak tahu, gelap dia. nggak tahu arahnya kemana, ke kiri, ke kanan, nabrak sini, nabrak sana itu ya. Kal faroshil Ini keadaan seperti kiamat eh, dalam kiamat seperti itu keadaannya. Ya Allah Rabbi tidak sadarkan diri. Jangankan kiamat ya, saat tsunami aja Masya Allah orang nggak sadar kan apa yang akan diperbuat. Watakunul jibalu kal'ihnil mafush. Watakunu dan adalah al jibalu gunung-gunung. Kita kan tahu gunung-gunung itu megah kuat. Nah, saat hari kiamat terjadi kal'ihnil mafus. Ihn ya seperti bulu al-manfus yang dihambur-hamburkan. Dan dalam beberapa penafsiran gunung itu berupa be, beberapa berubah-ubah warna. Ya, warnanya ada yang merah gitu. Ya. Jika jika materinya di dalamnya banyak besinya, maka warnanya dominannya adalah merah. Gunung itu tanahnya. Jika materinya batu bara, maka warnanya dominan hitam. Jika di dalamnya banyak perunggu, maka gunung tersebut berwarna kehijau-hijauan dan seterusnya. Ini Allah Rabbi ya. Nah ini saat kiamat terjadi, gunung yang kelihatannya kokoh mewah itu berterbangan. Seperti bulu. Bulu yang berterbangan. Gimana sih bisa dibayangkan? Allah Rabbi. Kuasa Allah. Watakunu jibalu kal'ihnil mafush. Watakunu, waknya dan, takunu dan adalah al-jibalu gunung-gunung itu. Jama kan ini. Kal'ihnil mafush. Kaknya tu tasbih ya, seperti bulu yang dihambur-hamburkan yang berterbang. Allah Rabbi seperti itu. Fa amma man sakulat mawazinu maka adapun man orang sakulat yang berat mawazinuhu timbangan timbangan amalnya ini huwa fi 'aisyatir radiyah maka dia dalam kehidupan memuaskan huwa maka huwa dia fi aisyah dalam kehidupan kan ada yang maisyah ya cari kehidupan radiyah yang memuaskan wa amma man khaffat mawazinuh wa amma dan adapun man orang khaffat yang ringan mawazinuh timbangannya jangan dipikirkan timbangan seperti sekarang 1 kilo 2 kilo Uh, dulu mungkin berpikir timbangan seperti itu. Sekarang timbangan kan pakai digital lebih. Nanti Allah timbangannya ya tidak bisa dibayangkan pokoknya lebih canggih daripada yang ada sekarang ya. bagaimana yang yang jelas nanti beberapa penafsiran bahwa timbangan itu di situ mana yang berat baik apa jahatnya ada juga kalau yang jahat sudah nggak ditimbang lagi ya di seperti di surah uh, Al-Kahfi ya dicatat surah ke-18 dilihat nanti di ayat ke-105 di sana Allahu billahi minasyaitonir rajim Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim waliqaihi liqa'ihi a'maluhum. Tuh. Fahabiqat a'maluhum. Fala nuqimu fala nuqimu lahum yaumal qiyamah wazna. Tuh. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Mereka itu adalah orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengan dia. Tidak mengakui adanya hari kiamat dan hari hisab, hari bangkit, hari oh, hmm, kubur dan segala. Maka orang-orang kafir seperti itu hapuslah amal-amal mereka. Dan kami tidak melakukan penimbangan. Jadi sudah tidak dihitung lagi orang kafir, mebres saja masuk neraka. Tidak dihitung lagi. Ya, dalam mengadakan suatu penilaian bagi amal mereka pada hari kiamat. Disilah, dilihat ya surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ayat ke-105. banyak ulama berpendapat, nah ini Ibu dan Bapak yang memiliki uh, tafsir tafsir Al-Misbah di halaman 480 juz amma ini. Banyak ulama berpendapat bahwa di hari kemudian memang ada timbangan yang diciptakan Allah untuk menimbang amal-amal manusia. Mereka berpegang kepada redaksi ayat dan sekian banyak hadis dengan memahami secara harfiah. Dulu memang seperti itu timbangan kan. Kiri kanan kau seimbang satu kilo pas sama kan. Nah tetapi sebagian ulama menilai tidak ada hadis yang sohih tentang adanya timbangan dalam bentuk ciptaan khusus sebagai alat ukur seperti yang kita dapati sekarang. Mereka memahaminya dalam arti tolak ukur yang pasti dan benar untuk menilai amal-amal perbuatan manusia apa dia mas layak masuk surga atau neraka gitu kan. Dan ini hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang mengetahui kadar keikhlasan seseorang. Kan itu. Innamal a'malu binniyah. Kita nggak tahu orang baca Quran, sholat malam, sedekah ini sedekah. Belum tentu dia masuk surga kalau dia niat amalnya bukan karena Allah. Itu nah ini kan. Jadi yang tahu tentang keikhlasan itu hatinya dan Allah. Itu kan kadang-kadang kita terjebak dipikir wah itu pasti masuk surga. Belum tentu. Nah, apa yang diperbuat itu karena apa? Niatnya karena siapa? Nah ini. Karena tidak ada yang mengetahui kadar keikhlasan seseorang kecuali hanyalah dirinya tentang keikhlasan dan Allah Subhanahu wa taala. Sedang amal selalu berkaitan dengan niat ini. Nah, menurut Pak Kures ini kita harus percaya bahwa di hari kemudian ada yang dinamai penimbangan amal ini triknya, tekniknya, wallahu alam. Nah, bagaimana cara menimbang dan apa alatnya tidaklah harus kita ketahui. Tetapi yang jelas dan yang harus dipercaya adalah bahwa ketika itu keadilan Allah akan ada. Yaitu dan adanya pasti akan sangat nyata dan tidak seorang pun walaupun yang terhukum mengingkari keadilan itu. Keadilan akan tetap ada. yaitu ya. Makanya kan ada beberapa hikayat, ada orang yang membunuh 99 kali, kemudian ingin bertobat, nah, datang ke pendeta itu, oh, udah nggak bisa diampuni, dibunuh lagi ambil status kan. Akhirnya masih ada kesempatan kamu bertobat. Saat bertobat kemudian meninggal, diukurlah banyak kemana, banyak ke tempat tujuan, ataupun uh, dari langkah awal. Itu diampuni dan tidaknya ini nah permasalahan. Jadi soal ampunan ini hak Allah gitu ya. Itu yang penting tubuh ilallahi taubatan nasuha. Nah, di halaman 481 penggunaan bentuk tunggal pada, pada kata Aisyah ya, Aisyah Raja ini mengisyaratkan bahwa kepuasan dan kenyamanan hidup di sana bersinambung dan langgeng, tidak terputus-putus seperti kehidupan dunia yang silih berganti. Di sana orang muda terus bahkan nenek-nenek nenek-nenek nggak nggak masuk surga nggak ada nggak ada di surga nenek-nenek nangis kan nenek itu Rasulullah juga juga ternyata senang bercanda setelah nangis iya nenek di surga itu nenek nggak nenek-nenek lagi jadi gadis lagi coba bayangkan ingin apa ingin ingin diharapkan tinggal metik buah-buahan ya mau air mau homar yang di sini diharamkan di sana jadi halal gitu kan apapun dan kenikmatan itu belum pernah dirasakan, belum pernah dilihat. Yaitu Allah Rabbi, kenikmatan kepuasan yang tiada bandingannya. Sama seperti bandingan api neraka itu kan 70 bagian. ya Satu bagian dari 70 bagian api neraka, ya api dunia ini. Bayangkan, satu, satu dari 70 coba. Seperti ini panasnya, apalagi neraka. Neraka itu kan, orang yang teringan siksaan neraka itu adalah orang yang pakai terumpah, pakai sandal itu dipakai kemudian mendidih kepalanya saking kepanasan Allah Rabbi itu paling ringan nah ini ya jadi Aisyah ini mengisyaratkan bahwa kepuasan dan kenyamanan hidup di sana ini bersinambung dan langgeng tidak terputus-putus seperti kehidupan dunia dunia kan rodanya berputar ada siang ada malam ada kebahagiaan ada kesedihan yang silih berganti sekali senang dan sekali susah di sana terus senang terus mudah nah, itu Nah, kata ummuhu terambil dari kata amma ya ummu. Amma ya ummu yang berarti menuju. Ini pula yang dinamai ummi. Ya, kita baru paham. Oh ummi, ummi. Kan memang anak itu selalu menuju kepada ibunya. Kan? Ummi, ummi, ummuhu. Nah, yang dituju oleh mata dan diteladani oleh orang banyak disebut juga imam. Itu kan. Ummu dari imam juga kan. Imam dari um, ummuhu, amma ya ummu. Karena imam itu sesuatu yang diteladani, yang dituju juga. Yang juga seakar dengan kata um ini, ummuhu. Ya. Sedangkan kata hawiyah terambil dari kata hawa yang berarti meluncur ke bawah. Ada beberapa penafsiran orang yang dimasukkan ke neraka itu uh, terbalik gitu ya, kepalanya dulu. Ada juga yang menyatakan bahwa hawiyah ini kalau tadi kan pi isyatir rodiyah tempat yang tinggi, ini lawan dari itu, tempat yang serendah-rendahnya, yang sehina-hinanya. Seperti Anda baca pada penjelasan di atas, ayat-ayat ini mengandung apa yang dinamai ih, ya, ihtibak. Yakni adalah kalimat yang tidak disebut pada bagian pertama yang menjelaskan keadaan orang yang taat. Kalimat tersebut adalah tujuannya adalah tempat yang tinggi yang pertama kan, fi Aisyah rodiyah Ini karena pada bagian kedua yang menguraikan keadaan yang durhaka telah disebut tujuannya itu adalah hawiyah. Demikian juga sebaliknya, karena pada bagian pertama telah disebutkan Aisyah radhiyah, kehidupan yang memuaskan. Maka pada bagian kedua yang merupakan lawan dari yang pertama tidak lagi disebut secara tersurat kalimat kehidupan yang buruk, tetapi hawiyah, tujuan yang paling rendah. Nih, <clears throat> Awal surat ini berbicara tentang terjadinya proses pertama dari kiamat, yaitu suara yang menggelegar dan memekakkan telinga. Akhirnya, akhir surat ini berbicara tentang kesudahan semua proses kiamat, yaitu masuknya penghuni sorga ke sorga dan neraka ke neraka. Hanya itu, tidak ada tempat tengah-tengah. Si A itu masuk surga apa neraka? Nah ini, akhir kehidupan. Gitu. Demikian bertemu awal uraian surat ini ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Ini di sini Watakunul jibalu kal ihnil Kembali ke terjemah perkatanya di halaman 166 di sana. Terjadinya di hari kiamat itu adalah gunung-gunung itu dan adalah gunung-gunung itu kal ihnil mafush Ya, seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Allah Rabbi. Dulu kita berpikir, Masa iya sih kan gunung yang sekuat itu. Tapi setelah e, terjadinya gempa di mana-mana, Masya Allah. gempa larpa, banjir dan ini ini Allah Maha Kuasa dan segalanya untuk berbuat apapun ya. Walaupun memang kerusakan di dunia ini zaharul pasad fil bari wal bahri bima kasabat aydinnas. Karena tangan-tangan manusia yang jahat yang tidak bertanggung jawab ini ya. Sehingga rakyat kecil merasakan dampaknya. Allah Rabbi. Di ayat ke-6, fa amma man sakulat mawazinuh. Fa amma maka adapun man sakulat orang yang berat mawazinuh timbangannya huwa fi 'isyatir radiyah. Fahuwa maka dia fi 'isyatir radiyah. Tirnya jadi idgham bila gunnah. Fi-nya matabi kan? Fahuwa fi 'i matabi fahuwa fi 'isyatin jadi tir. Tuh, catat di situ ya. Kasrah tayin ada tanwin ketemu roh Idgom bila bila guna Fahuwa fi 'isyatir maka dia dalam kehidupan yang memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinuh. Wa amma dan adapun man orang khaffat yang ringan mawazinuh timbangannya. Bukan orang kafir, orang kafir tadi udah jelas ya, udah nggak di nggak ditimbang lagi, gebrus masuk neraka kan tadi ayatnya di surat Al-Kahfi. Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah, curang yang dalam, neraka hawiyah. Ini hawiyah. ring menyatakan tempat kembalinya jadi saat dicelupkan kepalanya dulu. Allahu akbar. Wa ma adraka mahiyah dan apakah kamu tahu mahiyah apakah itu? Mahiyah narun hamiyah api yang sangat panas. Di ya, Al-Humajah lain lagi kan. Narum muqsadah. Hmm, api yang sampai membakar ke dada. Allah Rabbi di ayat ke Narullahil muqadah tuh. Allati tattari'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Itu di surat uh, eh, al humajah ya. Dan tahukah kamu apakah hutoma itu yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Allah Akbar. Ya, kenapa kita tukar kehidupan yang sebentar ini dengan kehidupan yang abadi? Kenapa yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan? Kan surat At-Tahrim kemarin. Al-Qari'ah akhir kematian, akhir kehidupan di dunia ini dan uh, ada juga yang menyatakan bahwa akhir kematian seseorang juga kiamat. Hmm, saya barusan sebelum jalan ke sini tetangga rumah ini ya samping rumah ini Bapak Muhammad Nasr Hussein bin Hussein. Padahal kemarin siang uh, sempat bercanda-canda ketemu. Beliau ini mantan dekal ya. Mantan ketua Masjid Umariyah telah dipanggil, telah pulang ke rahmatullah. Bapak Muhammad Nasr Hussein bin Hussein di Madukara ya, dekat Pasar Jangkrik, dekat Masjid Komariah. RT 002 RW 01. Tentu kami dari Radio Kayu Manis, pimpinan dan semua staf dan semua pimpinan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Bapak Muhammad Nasr Hussein bin Hussein. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesalahannya diampuni serta keluarga yang tinggalkan dapat menerima dengan ketabahan dan kesabaran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini Bapak Muhammad Nasr Hussein bin Hussein di RT 00201 ya. Beliau ini orang soleh ya, pengurus masjid dan aktif ya, rajin di masjid. Baik Ibu dan Bapak di 8590 4785 jangan lupa juga ada taklim seperti biasa yang biasanya pagi kita pindahkan ke hari eh, ke jam 1 kan jangan lupa ada alat-alat perlengkapan ada komputer ada infokus ada makalah gratis <laughs> nah ini kok bisa ya Pak Ari ya bisa karena ada hamba Allah yang turut serta di situ uh, ingin ya ingin berharap dari Allah Subhanahu wa taala hanya dari Allah lah itu ada Ibu Lisa ya, ini tempat yang ketempatan untuk ngajinya.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 Fa'amma man gitu. Fa'amma man thaqulat mawazinuh فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي Narun hamiyah. Iya ibu karena sudah tahu isinya sekarang. Biasanya kalau baca Quran ngengeh-ngengeh senyum ketawa. Allah bilang, masya Allah ini ibu ya. Seperti itu siksaan. Uh, ini terjadi di hari kiamat itu ya, Allah iya, Rabbi. Baik Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, bisa ke 4785. bisa juga ke 0812 8287881. Yang di Depok seperti biasa ya, biasanya jam 9, sekarang dipindahkan jadi jam 1. Jangan nggak datang rugi. Karena ada komputernya, ada infokusnya, ada makalahnya, dibagi gratis kan? Iya. Sayang sekali. Bukunya nanti kalau sudah jadi judulnya tidak ada alasan untuk tidak pintar. Karena mudah ternyata tajwid mah e, kayak ini. Mas Ipang kemarin juga pari-pari mau dong lagunya. Belajar lagu dia juga mulai. Yang ini loh. A, I, U, Ba, itu untuk semua kelas. Jadi kalau ini sudah bisa, kelas A, kelas B, kelas C masuk. A, I, U, Ba, U, An, Ani, A, Na, Minal, Mu, Ni, Ma, I, An, Ani, A, Ba, Bi, Bu, Ba, Ba. Buban bani babna minal mubni bang bani ba. Assalamualaikum. Ya, radio. Waalaikumsalam. Kalau Ibu dikecilkan. Iya, radionya dikecilkan. Hmm, terputus. Assalamualaikum. Siapa ini? Dengan Bapak Muhammad Soleh. Pak Muhammad Soleh di mana? Ya, di R Tanjung Lengkong RT 6 RW 7. Daerah mana tuh? Daerah Cawang, Pak. Oh, di Cawang. Oh, situ ya. Tanjung Lengkong situ. Iya. Mangga-mangga silakan. Apa yang dibaca Al-Qari'ah? Al-Qari'ah. Ah, Al ah, ah, ah, silahkan. Belajar ya Pak Ustaz ya. Ah, silahkan. أعوذ minas syaitonir rajim. Jimnya keras Jangan sengkon billahi minasy syaithanir rajim. Nir rajim Jakarta Ji, Jimmy Jangan jangan jangan rapuh tapi keras Iya, Pak. Iya, lagi. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Rajim, jim. Jimnya masih rapuh nih, enggak apa-apa terusin dulu ya, nanti belajar lagi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Awalnya jangan ditahan. Al Al-Qari'ah Atau disambung boleh Al-Qari'atu mal-Qari'ah Al-Qari'atu mal-Qari'ah Jadi pendek Kalau disambung jadi pendek Al-Qari'atu mal-Qari'ah Al-Qari'atu Hanya pendek Iya gini Putus saja kalau begitu Al-Qari'ah Al-Qari'ah. Gitu. Mal Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunun. Pendek. Yawma yakunun. Yawma bukan yakunun. Enggak ada tasjidnya. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث besar. Kalfarashil mabthus. Ujung lidah. Kalfarashil mabthus. Mab, kelas sugro. Mabthus. Iya. Terus terusannya aja dulu. Nanti Bapak belajar ya. Datang ke talim jangan lupa nih. Wa takunul wa takunul jibalu tal. Jimnya keras nih, Pak. Wa takunul ji ji ji ji ji. Jangan ziba, jangan jangan ini keras. وتكون الجبال كالعهن المنفوش ihnil manfush. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Mang ihfa. Manfush. Manfush. Fa amma man sakulat mawazinu. Tanya hamas. فأما من ثقلت موازينه فأما من sakulat موازينه Mbak Zai, nah, Bapak tertuker ya. Kalau baca jim rapuh. Kalau baca jai malah keras jangan. Kalau jim dirojim. Di sini mawazinu. Nah, ini rapuh. Tertuker ya. Nanti diingat. Jimnya sama jai tertuker. Terusin dulu. Bahwa? Bahwa fi eh, isat. E-nya panjang. Matobi itu. Bahwa fi isyatir radiyah. Fa huwa fi Isyatir فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه Zi mawazi khafat hamas. Ya terusin dulu. Fa ummuhu فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار idhar, idhar. Ya. Jangan ditahan. Narun, narun hamiyah. نار حامية Terima kasih. Bapak sudah kenal huruf nih. Makhrajnya belum bagus. Belajar pakai ayu ya nanti ya. Ya Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang masuk? Silahkan. Ya, kalau masuk ke handphone, radionya dikecilkan, dimatikan. Kalau ke telepon, kecilin juga sih sama ya. Ini jangan lupa nah, kita coba ini yang masuk ke sini nih. Assalamualaikum. Volume radionya dikecilkan. Ya, silakan. Ah, ibu mah nggak ngerti. Volume radionya dikecilkan kalau mau masuk ya. Baik, ini aja masih, Bang. Kayaknya sudah masuk. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dengan eh, Pak Tresna dari Tangerang Pak Baik silahkan Bapak itu maaf uh, bisa melihat apa enggak? Tunanetra Oh iya iya mohon maaf ya Kena, eh, Sudah diambil kasetnya belum? Belum ya? Aduh enak sekali itu banyak yang sudah diambil ya uh, Atau nanti kapan-kapan alamatnya barangkali bisa dibantu dari sini dikirim Boleh Pak Ustaz hmm, Nanti coba ya nanti kalau sudah memungkinkan ya, Karena ini kasetnya habis-habis aja Jauh ada ya. Iya. Insya Allah nanti kita pikirkan. Iya nggak apa-apa. Baik silakan Nana. Mulutnya jangan dimonyongkan, jangan suiton, syaiton. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi Bukan syaitan atau Mulutnya jangan monyong, buka lebar. Walaupun saya nggak melihat mulut Bapak, saya bisa membayangkan. Itu karena sudah biasa. Mulutnya dibuka lebar gini, Pak ya. Kalau Bapak gini, A'udzubillahi minasyaiton, bukan syaiton, syaiton. A'udzubillahi minasyaitonir rajim gitu. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. al Jangan ditahan. Lamnya idhar komariah. Al Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah Yawma yakunun nasu kal farashil mabsus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma ma saqulat Ihfa. فأما من ثقلت موازينه وأما ما ثقلت Mawazino, Mawazino, Mawazino, Fahuwa fi aishatir radiyah. Rodnya biasa. Radiyah. Fahuwa fi aishatir radiyah. Ini yang berarti amal timbangannya dia hidupnya enak di surga. Terus yang ringan nih. Wa amma man mawazino. Wa amma. Wa amma. Mannya idhar gini. Jangan hopat. Ada tasdid di situ. Wa amma man khaffat mawazinu. Wa amma man khaffat mawazinu. Tuh, mawazinu. Cepat Bapak belajarnya. Aduh, setiap hari dengerin pasti bisa. Terus Nah, kalau di stadion kan terbatas, ada tafsirnya. Makanya siapkan saya siapkan CD, siapkan kaset untuk tunanetra dan mualaf gratis. Tuh, ya. Fa ummuhu sekarang. Fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Hawiyah. Hawiyah. Wa ma adra Dalnya kalau lagi nih. Wa ma Wama Madtobi ketemu Alif Mad Jaiz Munfasil di buku Mad Madtobi ketemu Hamzah di lain kalimat. Itu panjangnya berapa? E, boleh 2 sampai 5. Kalau ini boleh kurang. Kalau mad wajib harus 5. Wama adraka ma hiya. Samain aja 5, 5 harokat, 2 setengah alif boleh juga, ya. Wama wama adraka ma hiya narun hamiyah lancar Bapak tinggal dikit lagi dipoles ya. Di, uh, sering dengerin juga cepat. Kalau yang tunanetra tuh dibeli kelebihan Bapak. Cepat kalau ngapalin itu. Masih banyak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa juga ini. Janji jubaja جوجا jajana minal mujani janji جنجا hahi hubah huhan hanihah na minal muhni mahihan hanihah. ini ngambil napas di tengah nggak apa-apa ini bukan Quran khahi hubah خوخا خنخخنا من المخن مخيخا خنخا Di sini banyak idharnya. Khukhan. Non mati ketemu kho. Dadi dubad. Setelah subro yang di akhir jadi kubro. Duda dani dadana minal mudni madida dani da. Tapi maaf yang netra nggak bisa lihat kan? Saya siapkan kaset sama CD-nya gratis lagi diambil atuh ya. Aduh, masya Allah. Diambil kasetnya ke rumah yatim tapi Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu saya ada. Kalau di Depok hari Jumat adanya jam satu Silahkan diambil ke Depok boleh, ke rumah yatim boleh Sabtu Minggu ya. Sabtu Ahad, sarwalah Ahad Minggu. Lazizu baz zazna minan muzni mazizan zani زندا Ikhwanya ditahan satu alif Zuzan gitu. Tapi kalau pertama-pertama belajar mah nggak ditanda apa-apa. Yang penting bacanya lancar dulu. Jadi ini untuk semua kelas bagus ini, masya Allah metode ini. Ini juga lama sebetulnya ya adanya. Zazizubaz Zuzan zanizalna minal muzni mazizan zanizan Saudara kita yang dari seberang nironya ya susah. Nah latihannya ini. Kalau tadi orang Sunda lalnya susah. Nah itu. Jadi ini bagus betul. fa gitu. Ya kan? Rori rubar. Rori rubar. Rurar rana minal murni marirar ra ya. Zai. zazizu bazd. زوزا زنززن من المزن مزيزا زنزا Ini saya sudah saya bikinkan lengkap sempurna. Jadi yang tunanetra nggak usah pakai teksnya barangkali ya. Ya tapi nggak apa-apa kalau ini buat putrinya kan kadang-kadang ayahnya tunanetra, istrinya enggak. Ada juga yang dua-duanya tunanetra, putri putranya enggak. Baik Mas Ipang sudah ada yang masuk lagi kayaknya nih. Eh, Assalamualaikum dengan ibu Ibu Fatmi lebih dekat dengan teleponnya kecil. Oh, iya, nah, gitu. Salah mah nggak apa-apa, ada lagi belajar. Iya, iya? Iya. ya, Ya. Yang kencang ya. ya. silahkan A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah القارئة ما القارئة وما أدراك mal qariah Ainnya belum kena nih Oh ya al auba' Oh gitu ya. Wama adraka mal qari'ah Ain oh, ya. adraka mal qari'ah Enggak, ah, enggak apa-apa nanti oh, Itu itu PR untuk datang ke taklim. Taklim mah mana aja. Pokoknya datang ke ustadz ustazah setempat ya. Ya. Ke kayu manis juga boleh. Ainnya belum ketemu. Terusin dulu. Ayat keempat. Yauma ya. Pendek. Kosar. Oh ya. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث Yauma ku ya- yaku pendek. Yauma yakunun. Kunya panjang. Oh ya. Yauma yakunun. Yauma yakunun nasuka farosil mabsus. Nah, ujung lidah itu. mabesus. Mabesus. Terus? Watakunul jibaluka ihnil mangfus. shin besar ujungnya وتكون الجبال كالعهن المنفوش Bayangkan gunung-gunung berterbangan bagaikan bulu-bulu Allahu Akbar Jangan ngengeh-ngengeh aja baca ini Jangan ketawa-ketawa Nangis ya, ya. Terus seperti itu terjadinya kiamat Terus Fa'amma Fa'amma masa kurat mawazinu Amman Mannya ikhfa Nah itu Catat di situ ikhfa Kenapa ikhfa Nun mati ketemu sa فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فهو فهو في فهو في فهو في إيشة إيشة إيشة pendek Isyatir Isatir Roziyah. Robiyah bad. Robiyah bulat. Bukan Roziah. Robi. Nah, dodnya belum ketemu. Tadi apa tadi? Ain. Sekarang dodnya. Asal tahu aja. Rio Riyobo. Mas Rido, Riyobo. Robi Robiyah. Dodnya belum ketemu. Terusin dulu. Ayat ke-8 ya. Amma Iya. Jangan mang, itu kan idhar. Ditulis di situ idhar. Nun masih ketemu kok. Ibu belum ngerti tajwid ternyata. Baca udah bisa nih. Ibu bisa bawa mobil tapi nggak bisa rambu-rambunya nabrak masuk jurang nanti. Belajar ya. Wa amman idhar bu. Wa am. Wa am. Wa amman. khafat. Khafat mawazinu. Ibu sebenarnya cepat kalau diajarin itu pinternya. Terus Fa ummuhu Fa ummuhu hawiyah Ya Wa ma adraka ma Tahukah apakah neraka hawiyah itu? Api yang sangat panas Narun hamiyah Narun hamiyah Terima kasih Ibu Ada waktu ke datang Ibu ya Pak Ustaz kalau yang Jumat itu gimana Pak Ustaz? Jam 1 Di mana? Di Kartini 58 lima delapan Depok Lama ya. 58 Depok. Hmm. Enggak yang kata pakai apa? CD itu loh Pak Ustaz. Oh iya, di sana aja. Nah, ah, di Nah, di nanti tinggal ambil kasetnya, CD-nya. CD-nya mah di rumah aja. Kalau di nah. talimnya saya belajar pakai infokus, pakai komputer lumayan lah. Pakai kalau yang di RKM itu ada Ustaz Cinta nanti. Enggak, kalau yang di RKM? Oh, Sabtu Minggu. Sabtu, Sabtu Minggu, jam berapa Pak Ustaz? Sabtu jam sembilan sampai jam dua belas ada. Jam satu sampai jam lima juga ada. Nah, terserah Ibu sempatnya waktu yang mana. Iya. Kami tahu Ibu dan Bapak punya kesibukan. Makanya Sabtu Minggu itu ada jam 9 sampai jam 12, ada yang jam 1 sampai jam 5. Iya. Sempatnya Sabtu boleh, sempatnya Minggu boleh. Sempat dua-duanya silahkan, Sabtu dan Minggu. Ya, makasih Pak Ustaz. Iya, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, uh, tetangga rumah, samping rumah ini Bapak Muhammad Nasuh Husain bin Husain telah berpulang ke rahmatullah. Ini untuk sanak saudara haditulan untuk mengetahui adanya ini ya. Bapak Muhammad Nasuh Husain bin Husain telah pulang ke rahmatullah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tadi lengkapnya sudah saya sampaikan. Beliau ini mantan dewan kelurahan, mantan ketua masjid Kumariah. Jadi memang saya tahu amal beliau soleh, ya masya Allah, ahli masjid pengurus masjid, masya Allah. Kafa bil maut mu'idah. Cukup dengan kematian itu nasihat ya Allah. Saya hampir nggak percaya orang kemarin baru ngobrol sore itu. Ya. Itulah. Dan itu kan akan terjadi pada semua. Karena semua kita camat, calon wafat, calon mati. Tidak ada yang kekal dan abadi, hanya Allah yang kekal dan abadi. Ada saran, ada kritik, silahkan ke 0812 8287881 081282878881. Jangan lupa pengajian kita nanti uh, jam 1 Jumat ada makalah ada segalanya ya. Terima kasih untuk semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabda Nabi memang Bila zakat telah Anda serahkan kepada utusan saya, maka lepaslah tanggung jawab Anda. Anda akan beroleh pahalanya, dan dosanya tertimpa atas orang yang menyelewengkannya. Hadis Riwayat Ahmad 97,9 FM Radio Kayu Manis Jakarta RKM Radio Selamat pagi, sudah Kembali kita jumpa untuk bingkisan hari ulang tahun. Kesempatan hari ini, hari Kamis, tanggal 14 Februari 2008. Saya Ridho Ardiansa bersama Bung Ipang. Selamat pagi, selamat mengikuti. kebahagiaan tersendiri di pagi yang udaranya dingin, cuacanya mendung menjadi teman dekat Anda untuk sama-sama menikmati hari bahagia. Ya tentunya selamat untuk Anda semua dan satu lagu hadiah sudah disiapkan Bung Ipang dan kita nikmati dulu.